Akhir-akhir ini umat Islam di seluruh penjuru dunia di berbagai belahan dunia mengalami tiga kondisi dan situasi. Yang pertama kondisinya menggembirakan, membanggakan, membahagiakan kita. Sedangkan kondisi yang kedua adanya umat Islam yang kondisinya memprihatinkan, menyedihkan dan memilukan hati nurani kita. Sedangkan kondisi dan situasi yang ketiga, umat Islam dalam kondisi waspada dan hati-hati. Bapak saudara, sidang Jumat yang mulia. Kondisi yang pertama umat Islam yang membanggakan, membahagiakan menyenangkan hati kita. Kita lihat sekarang di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat, tadinya mereka setiap mendengar Islam, mereka alergi, pobi, sinis terhadap Islam. Tapi saat ini kita lihat keadaan itu bertolak belakang 180 derajat. Sekarang umat Islam di negara-negara Eropa, di negara barat itu betul-betul membahagiakan kita. Tidak sedikit di negara-negara itu orang berbondong-bondong, berduyun-duyun beramai-ramai mempelajari, menggali ajaran Islam. Setelah mereka mempelajari, menggali Islam, tidak sedikit di antara mereka yang mendapat hidayah dari Allah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanda mereka memeluk agama Islam. Kita tahu berapa negara barat Eropa itu di saat kencangnya dikemandangkan dipropagandakan umat Islam itu fundamentalis, teroris, ekstrim kanan, ekstrim kiri, rasis, radikal. Tapi di saat ini pula orang mendapat hidayah Allah orang memeluk agama Islam. Yang lebih hebat lagi, mereka yang masuk Islam itu bukan orang miskin, bukan du'afa, bukan mutadaririn, bukan orang bodoh, tapi yang masuk Islam itu orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang punya duit dan punya jabatan. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bapak saudara-saudara, saya mungkin angkat berapa negara saja. Satu yang saya angkat Inggris umpamanya. Kalau kita lihat sekarang di Inggris, masjid itu sudah ribuan banyaknya. Sekarang informasi terakhir banyaknya para profesor orang-orang hebat mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanda mereka masih Islam. Bapak saudara, berita terakhir umat Islam itu sekarang nomor dua penganutnya setelah agama non-muslim itu. Saya sempat ketemu dengan teman saya namanya Profesor Dr. Ellison, Ketua Geometri Elektrik Elektronik Universitas London, yang tadinya dia beragama non-muslim. Tapi setelah dia menekuni, berfikir dan beriktibar, dia gali Islam itu, dia mendapat hidayah Allah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Ini yang benar kata Allah dalam Al-Quran di akhir ayat. Afala ta'qilun, afala tatazakarun ulul abab. Kalau manusia itu betul-betul berfikir dengan otak yang jernih, dengan nuraninya, dia pasti akan mendapat hidayah Allah. Apa komitmen dari Profesor Dr. Elison ini? Harta benda saya, jiwa raga saya, kapan pun nyawa saya, saya korbankan dimitigaknya adinullah di persada bumi Inggris ini. Saya menyiapkan, mewakafkan diri saya untuk kepentingan agama Islam. Bapak saudara, saya bawa juga ke Perancis. Sekarang juga Perancis itu penganut Islam itu di negara itu nomor dua jumlahnya setelah penganut non-Muslim apa yang menarik dari Perancis itu? Saya sempat kedatangan tamu namanya Profesor Dr. Daniel Farinsi dari Perancis. Bapaknya Yahudi, ibunya Nasrani. Lama tinggal di Lebanon. Tadinya dia seorang orientalis. Menguasai tujuh bahasa di dunia berapa tahun yang lewat dia menemui saya ke Jakarta begitu temu di kantor PP Muhammadiyah dia minta kepada saya agar saya menuntunnya membimbingnya bahwa dia akan berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat untuk memeluk Islam saya bimbing dia Alhamdulillah sekarang luar biasa gerakannya di Perancis itu terasa tidak tanggung-tanggung ada komitmennya yang menarik sekalian. Katanya dia punya istri satu, punya anak tiga orang. Saya akan mencoba mendakwakan dakwah Islam ini kepada istri saya. Tapi bila mana dia tidak mau masuk Islam, siakan. Itu hak azazinya. Tapi saya juga akan dakwahkan Islam kepada anak saya yang tiga ini. Lalu setelah saya dakwahkan Islam kepada anak saya yang tiga ini, dia tidak mau masuk Islam. Saya akan bunuh dia hidup-hidup. Karena dia merupakan darah daging saya. Harta benda saya, jiwa raga saya, saya jadikan sebagai temeng untuk gerakkan majunya Islam di Perancis ini. Bapak saudara, kalau kita lihat lagi dari Amerika, saya ketemu teman saya namanya Lois Parhan, tokoh Islam di Amerika Utara. Kita tahu di Amerika itu orang-orang menskreditkan, menyudutkan, meremehkan, melecehkan Islam. Dia nggak Islam fundamentalis, teroris, macam-macam segala yang tidak baik Islam. Tapi hebatnya di saat orang memojokkan Islam itu, orang berbondong-bondong mengucapkan dua kelima syahadat. Hampir seratus orang per hari mereka mengucapkan dua kelima syahadat di seluruh belahan Amerika itu. Ini Bapak sekalian, suatu yang membanggakan kita. Kita lain lagi di bekas Uni Soviet. Sebut saja negara-negara kecil Islam itu. Uzbekistan, Tajikistan, negara-negara Islam. Dulu di waktu mereka komunis berkuasa, Uni Soviet masih jaya, mereka pergi haji ke Mekah itu antara satu sampai tiga orang. Syukur mereka hidup tiba di Mekah. Mereka melalui terongan yang panjang, rintangan yang luas. Tapi sekarang sejak mereka memproklamirkan kemerdekaan negaranya, ribuan mereka naik haji ke Mekah. Madrasah-madrasah sekolah-sekolah agama bagaikan cendawan tumbuh. Bapak saudara, kita lihat lagi di Turki. Siapa orang tak kenal di waktu Kemal Atatur berkuasa. Ini disebut negara sekuler. Ada satu komitmen kata-kata Kemal Atatur yang melekat di hati orang Turki itu. Yang berbunyi, Doktrin Zebezei ohmerliti, Morality. Ze Selbi Religius. Pisahkan agama dengan dunia. Hidup itu bernegara tidak perlu dibari agama. Manusia bisa menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Begitu hebatnya Kamal Tatur. Tapi kita lihat sekarang yang namanya edrakon itu. Perdana Menteri sekarang. Orang yang mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Luar biasa. Orang yang mau berpegang teguh dengan Islam. Luar biasa dibangkitnya Islam di negara negara Eropa. Ini suatu yang membanggakan kita, membahagiakan kita. Lalu yang kedua selain kondisi yang kedua umat Islam situasinya menyedihkan, memprihatinkan, memilukan hati kita. Kita lihat di negara-negara Timur Tengah. Lihat saja umpamanya Palestina berapa lama mereka berkeinginkan, berkeinginan menjadikan negara mereka negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Mereka ingin bebas melaksanakan ibadah Islam di negara mereka. Tapi sampai saat ini negara mereka hanya hampir tinggal sepertiga lagi kena dicoplok oleh orang yang anti Islam itu. Ibu-ibu janda bertambah banyak. Anak yatim bertambah subur. Darah makin banyak tertumpah. Mereka memproklamir kemanapun strategi mereka lakukan. Tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan kebebasan melaksanakan agama di negara mereka. Bapak saudara Allah mulia, kita kita lihat lagi di Suriah. Akibat disebabkan perpecahan internal rakyat umat Islam di Suriah itu. Banyak mereka yang eksodus, imigran, meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tuju negara-negara yang non-muslim, minoritas Islam. Mereka pergi ke negara untuk imigran itu melalui lautan, memakai kendaraan kapal laut apa adanya. Tidak sedikit di antara mereka yang merenggang laut, merenggang nyawa di lautan. Begitu tiba di negara yang mereka tuju, mereka mempertaruhkan akidah mereka. Betapa dahsyatnya orang-orang yang anti-Islam menggoda memutatkan mereka. Bapak saudara, kita lihat lagi di Irak, di Libya. Tiap hari tidak kurang dari 50 orang yang meninggal dunia akibat perpecahan, pertumpahan darah sesama umat Islam. Ini hangat sekarang di mata kita. Hampir semua media cetak elektronik mem memperlihatkan kepada kita di Myanmar, Rohingya. Mereka berbaris antrian menuju negara tetangganya Bangladesh. Mereka ada yang sudah tidak makan sekian lama, tidak pakai pakaian, kesehatan mereka tidak betul-betul terjaga. Dan tidak sedikit mereka yang sudah meninggal dunia. Ada satu komentar pembetian etnis, pembetian ini sampai hari ini berjalan. Ini sangat mengecewakan, menyedihkan kita bersama. Bapak saudara, kuncinya apa? Karena umat Islam tidak bersatu. Umat Islam tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Itu ada kata-kata Nabi, al-jarmatur rahmah wal firqatu azab Bersatu itu adalah rahmah. Bercerai itu adalah azab. Atau bahasa Indonesia, bersatu itu teguh. Bercerai itu runtuh. Begitu juga karena mereka banyak yang tahu dari ajaran Islam. Agama yang mereka yakini. Pada pengen Allah, wa'tasimu bihablillah. Wala tafarraku Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Bapak saudara, melihat negara yang memprihatinkan kita ini, saya ingat kondisi mereka. Tidak obahnya empat ekor sapi yang dihadang oleh seekor singa. Sapi ini dalam keadaan bermusuhan, berpecah belah, bertikai pendapat, berbeda pandangan. Padahal tadi sapi ini akur sekali, ukuahnya bagus, persatuannya juga baik, saling menolong, saling menasihat menasihati. Tapi berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan negara masing-masing, mereka berbeda pendapat. Singa ini sudah lama mengintai, berencana, berniat ingin menerkam keempat sapi ini. Kena diketahui oleh singa keempat sapi ini sedang bermusuhan, maka dihadang sapi yang pertama oleh singa. Diterkam. Jawab sapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Biarin. Biarin. Asal bukan saya. Asal tidak saya. Besoknya diterkam lagi sapi yang kedua. Kata sapi yang ketiga, yang keempat. Tidak apa-apa. Asal bukan saya. Hari yang ketiga diterkam lagi sapi yang ketiga. Jawab sapi yang keempat, mampus lu sekalian. Asal bukan saya. Di waktu sapi ini berhadapan satu-satu dengan sang singa. Dia ingin menerkam sapi yang keempat ini. Baru terfikir oleh sapi yang keempat ini. Andai kata dulu saya satukan keempat kekuatan sapi ini bisa menghadang, melawan, merobohkan, membinasakan singa yang dahsyat, yang zalim jahat ini. Tapi sekarang apa daya? Nasi sudah jadi bubur. Kekuatan saya tidak berimbang dengan dia. Akhirnya keempat sapi ini semua diterkam oleh singa. Inilah kondisi umat Islam selain. Andai mereka mereka bersatu dulu negara-negara itu termasuk negara kuat, negara bagus agamanya, ekonominya, tapi berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok negaranya. Mereka satu persatu hampir ludes ditelan mangsa-mangsa Islam. Bapak saudara, para untuk Allah yang mulia. Kondisi umat Islam yang ketiga, situasinya dalam kondisi waspada. Umat Islam yang kategori waspada ini adalah negara-negara Islam yang mayoritas rakyatnya beragama Islam atau kategori negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia kenapa waspada Kena adanya tiga kekuatan hebat yang besar sekarang yang sedang berhadapan dengan umat Islam di negara tersebut yang sedang mengincar kelemahan umat Islam ingin memperandakan umat Islam kekuatan yang pertama namanya Zionisme. Yahudi internasional. Untuk meyahudikan umat manusia. Bapak saudara, saya lihat berapa literatur, berapa buku bacaan. Sekarang menghadang umat Islam di negara-negara berkembang itu negara-negara yang maritah beragama Islam itu ada tiga langkah, tiga cara yang ditempuh oleh kelompok Yahudi Zionis ini. Yang pertama, menguasai mass media, cetak maupun elektronik, termasuk media sosialnya. Semua mereka kuasai. Kenapa? Mereka ingin membentuk opini dunia Nanti bisa saja mereka karena mereka yang punya semua masjidia itu diputar balikan. Berbeda kenyataannya sebenarnya. Kita lihat di Indonesia tercinta ini. Berapa banyaknya media cetak, media elektronik. Berapa milik Islam. Inilah cara yang ampuh bagi mereka. Yang kedua, Selian <clears throat> menguasai seluruh lini ekonomi. Bapak saudara, kalau dulu di kota-kota besar. Sekarang mereka sudah merambah sampai ke pelosok desa. Sampai tanah-tanah punya dipergunakan. Yang kita miliki sudah mulai pindah tangan ke tangan mereka. Ini Bapak Saudara. Seluruh lini kehidupan mereka kuasai semuanya. Langkah yang ketiga selain Kelompok Yahudi ini sekarang sedang membackup, mensupport tumbuh suburnya, berkembang biaknya, aliran-aliran, paham-paham, keyakinan-keyakinan, sempalan-sempalan, firqah-firqah, halakah-halakah di tubuh Islam. Ini yang mereka kedepankan adalah ya namanya kelompok sipilis, sekuler, plural, dan liberal. Bapak saudara, kenapa mereka tumbuh suburkan aliran paham? Bahwa mereka satu keyakinan dari orang Yahudi itu, kalau umat Islam itu diganggu agamanya, diremehkan akidahnya, dilecehkan agamanya, atau ibadahnya. Bila mana dia di KTP-nya sudah tertera Islam, di paspornya sudah ada nama Islam, atau di kartu identitas lain dia ber, beragama Islam. Betapapun dia preman, walaupun dia tidak melaksanakan ajaran agama, dia mau mati menegakkan, menyatakan, mempertahankan bahwa dia seorang muslim. Bahwa dia ingat kata Nabi, "Man qatala litakunu kalimatullah yalhuya fa Kata Nabi yang disebut syahid itu bukan orang yang mati di medan laga, bukan orang yang gugur di medan pertempuran. Tapi yang disebut syahid itu ya orang yang mati meninggikan kalimat Allah, li'la kalimatillah. Meninggal dia, surga jaminannya. Jadi kata orang Yahudi, jangan ganggu agamanya. Cara yang paling ampuh yang efisien, metode yang jitu adalah tumbuh suburkan sempalan-sempalan, firqah-firqah, aliran-aliran. Kalau nanti aliran paham keyakinan sudah tumbuh subur di tengah-tengah umat Islam, otomatis nanti di antara umat Islam itu akan berkelahi. Mempertahankan, memperjuangkan bahwa kelompoknya lah yang benar. Jadi energinya habis terkuras semuanya untuk mempertahankan kelompok dan alirannya. Ini Bapak Saudara-saudara, ini yang dilakukan mereka sekarang. Yang kedua, kekuatan besar di hadapan umat Islam sekarang yang disebut dengan kristenisasi salibisme mereka dengan metode gaya ada yang memperkurangkan adat istiadat budaya budaya Islam mereka sekarang mereka ambil untuk mempengaruhi umat Islam memurtadkan umat Islam ada juga melalui perkawinan nikah beda agama ada tujuh langkah yang mereka tempuh sekarang bagaimana umat Islam itu jauh dari agamanya. Kapan pun keluar dari agamanya. Saya ingat kata Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Kam min fiatin qalilatin. Walabat fiatan kasiratan binillah. Wallahu ma'asabirin. Berapa banyak terjadi kata Allah. Kelompok yang kecil minoritas. Bisa mengalahkan kelompok yang besar mayoritas dengan izin Allah. Saya sempat baca ayat ini, saya lihat asbabun nuzulnya. Erat ayat ini hubungannya dengan perperang Di mana waktu itu jumlah umat Islam sedikit, tapi bisa mengalahkan kelompok non-muslim yang begitu besar jumlahnya dengan izin Allah. Mafhum mukhalafah dari ayat ini. Fikbek dari ayat ini. Umat Islam di Indonesia mayoritas Islam yang terbesar di seluruh negara-negara di dunia adanya di Indonesia. Kalau umat Islam Indonesia lalai menyelamatkan akidah keyakinan saudara-saudaranya terhadap Islam, mungkin berapa waktu lagi nanti kita 50-50. Bapak saudara, saudara para Allah yang mulia. Saya ingatkan ayat yang populer bagi kita. Saya yakinnya hadir Jumat di Masjid Al-Azhar hari ini. Tidak ada yang tidak hafal ayat ini. Surah Al-Baqarah itu. 120. Walan tarda angkal Yahudu walan nasara. Hatta tatabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan pernah reda dan rela sebelum kita mengamalkan ajaran agamanya. Bapak saudara, para undang Allah yang mulia. kelompok yang besar yang ketiga yang berhadapan dengan Islam yang sedang mengincar kelemahan Islam ateisme komunisme ini sekarang menjadi buah pembicaraan di kalangan orang Islam Indonesia ateis itu bahasa ekstrimnya anti Tuhan anti agama Bila mana nanti mereka sudah berada di atas, menguasai suatu kekuasaan, dia bisa menduser, membolduser, membinasakan umat Islam. Bapak Saudara. Metode yang mereka tempuh sekarang, kelompok ateis ini, komunis ini, mereka melakukan metode belah bambu. Tahu Bapak Saudara belah bambu. Saya yakin kita sebagian besar berasal dari desa. Tidak ada yang tidak kenal dengan bambu. Bagaimana orang belah bambu? Bambu itu disandi belah yang satu diinjak, yang satu diangkat. Yang satu ditekan, yang satu dielu-elukan. Ini yang terjadi. Coba lihat sekalian. Nanti kalau umat Islam tidak waspada, tidak hati-hati nanti di antara sesama Islam, baik ormas umat Islam itu akan mudah diperak-perandakan dengan metode adu dombanya itu. Sekarang umat Islam sebahagian kalau bicara orang tentang Islam, ngomong orang tentang tauhid, bicara orang tentang akidah, sudah mulai takut. Dia sudah mulai sembunyi-sembunyi, tidak mau lagi terang-terangan, walaupun dia beragama Islam, walaupun dia sholat, walaupun dia beribadah. Tapi sudah mulai dia ada rasa goginya, rasa akhlakutnya terhadap ajaran Islam. Bapak saudara, pada khutbah Jumat hari ini saya sampaikan. Jangan bapak-bapak sekali-kali lari dari Islam. Kalau ada orang yang menghina, melecehkan, meremehkan Islam, lalu bapak diam. Saya ingat kata-kata Buya Hamka. Tukar saja pakaianmu, bajumu itu dengan kain kapan. Itu yang lebih pantas bagimu. Karena roh Islam sudah tidak ada dalam dirimu. Bapak saudara, perantau Allah yang mulia. Untuk itu, pada Jumat hari ini saya ingatkan kita bersama. Pertama, berpegang teguhlah kita pada ajaran Islam laksanakanlah jasa itu dengan sebaik-baiknya sebenar-benarnya benar imannya benar akidah dan tauhidnya benar ibadahnya benar akhlaknya benar cara hidupnya yang kedua mantapkanlah ukhuwah islamiyah mawadah fil kurba ikatan batin di antara umat Islam kalau umat Islam ukuahnya hanya sebagai lip service, seremonial, tidak menjadi kenyataan, hanya buah bibir, tunggu.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 orang-orang kafir itu sebahagian mereka atas sebagian lain pemimpin, penolong, penyelamat kafir yang lain. Illa taf'alu. Jika anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Takum fitnatum fil ardi wa fasadum kabir. Niscaya akan terjadi bencana yang dahsyat di muka bumi. Kata Allah dalam surah An'am, bahwa sesungguhnya inilah agama yang benar, jalan yang lurus, yakni Islam. Selagi anda berpegang teguh dengan agama Islam ini, Allah jamin anda selamat dunia dan akhirat. Tapi apabila anda jauh dari ajaran Islam ini, otomatis anda akan jauh dari Allah. Demikianlah kata Allah, kami wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi manusia yang terpelihara. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مزي ولا فدين اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع برار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اكتم أجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة ولا تكتم أجلنا وأعمالنا بسوء الخاتمة وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين